Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pelajaran yang berikutnya halaman 52 yaitu mansubatul asma isim-isim yang dibaca mansub. Isim-isim ada kalanya dibaca mansub, ada pula yang dibaca rofa dan ada pula yang dibaca jer. Pada isim-isim yang dibaca rofa telah berlalu dari pelajaran kita dan sekarang kita menginjak kepada isim-isim yang dibaca mansub. Ada 12 macam isim-isim yang dibaca mansub. Di antaranya adalah maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah hal, tamyiz, mustasna, khobar kana dan saudara-saudaranya, isim inna dan saudara-saudaranya, kemudian munada dan yang terakhir adalah tawabi'. Ini ke-12 dari isim-isim yang dibaca nasab atau mansub. Rinciannya yang pertama adalah maf'ul bih. Al-maf'ulu bihi ismun dalla ala man waqa'a alaihi fi'lu. Maf'ul bih adalah isim atau kata benda yang menunjukkan atas sesuatu yang dikenai sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan. Dengan kata lain, bahwasanya maf'ul bih adalah isim yang mansub yang menunjukkan atas orang yang terkenai sebuah perbuatan. Diistilahkan dengan objek. Itu objek dari sebuah perbuatan. Misalnya contohnya, kata balwaladu ad-darsa. Anak laki-laki itu menulis pelajaran. Syahidnya ad-darsa. Kata ad-darsa adalah maf'ul bih, maf'ul bih. Dia mansub tanda nasabnya adalah fathah. Ad-darsa adalah sebuah kata benda yang terkenai sebuah perbuatan, yaitu perbuatan penulisan. Kemudian, contoh yang berikutnya, Dorobal ustazu waladaini. Syahidnya, waladaini adalah maf'ulun bih mansub tanda nasabnya adalah ya walada ini termasuk isim musanna. Isim musanna ketika mansub adalah tandanya dengan ya. Dan walada ini merupakan objek dari perbuatan doroba, yaitu perbuatan memukul. Kemudian syaribat Maryamu al-labana. Maryam minum susu. Syahidnya adalah al-labana sebagai maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yusa'idu Hasanun al-banati. Hasan membantu anak-anak perempuan. Syahidnya ada al-banati. Al-banati maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya adalah kasroh karena al-banati adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika mansub tandanya adalah kas kasroh. Kemudian yang berikutnya maf'ul bi terbagi menjadi dua yaitu dari isim zahir dan dhamir. Dari isim zahir contohnya dharaba aliyun kalban. Kalban maf'ul bih berupa isim zahir, isim yang nampak. yaitu Ali memukul anjing. Kemudian contoh berikutnya, yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Syahidnya Qur'anan. Qur'anan sebagai maf'ul bih mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Dan Qur'anan berupa isim lohir. Kemudian maf'ul bih yang berupa isim gomir. contohnya sa'al tuka. Syahidnya adalah gomir kaf ka sa'al tuka. Dhamir kaf sebagai maf'ulun bih. Dhamir kaf sebagai maf'ulun bih. Kemudian amar tuhum. Syahidnya adalah hum berupa isim dhamir. Berupa isim dhamir. Kemudian ya murunani. Mereka memerintah aku. Syahidnya adalah dhamir ya mutakallim pada ya muruni pada akhirnya. Dhamir mutakallim. Adapun ni pada nun pada huruf yang terakhir, nun yang terakhir ya murunani. Ni di sini ada nun wiqayah. Nun wiqayah. Kemudian yang berikutnya halaman 53. Perhatikan pada kolom-kolom berikut ini yaitu susunan dari kalimat yang padanya terdapat maf'ulun bih. Yang pertama yaitu susunan fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Qara'a Muhammadun al Qur'an Muhammad membaca Al-Qur'an. Yaitu susunannya adalah fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Maf'ulun bih diakhirkan Kemudian yang berikutnya, Ishtaro Aliyun Sauban. Ali membeli sebuah baju. Syahidnya adalah sauban sebagai maf'ulun bih, diakhirkan. Kemudian, susunan fi'il, maf'ul bih, dan fa'il. Contohnya, sa'alan nabiya rojulun. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. An-nabiya maf'ulun bih berada di antara fi'il dan fa'il. Kemudian kataba ad-darsa waladun. Syekhnya adalah ad-darsa maf'ulun bih berada di antara fi'il dan fa'il. Kemudian yang ketiga yaitu susunan dari fa'il fa'il kemudian maf'ul bi. Contohnya, Sa'al tu Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah. Syahidnya adalah Rasulullah sebagai maf'ul bi, Yaitu diakhirkan setelah fi'il dan fa'il. Yaitu fa'il berupa domir. Qara'tu al-majallata. Aku membaca majalah. Syahidnya al-majallata sebagai maf'ul bih yaitu diakhirkan setelah susunan fiil dan fa'il, yaitu fa'il berupa domir. Kemudian yang keempat, fi'il fa'il, kemudian maf'ulun bih. Contohnya, amar tuka. Syahidnya adalah domir kaf berupa maf'ul bih. Nah, maf'ul bih berupa domir. Aku ber enam, aku memerintahkan engkau as'aluka, aku bertanya kepadamu. Yaitu domir kaf sebagai maf'ulun bi. Kemudian yang kelima, fa'il maf'ul bih, kemudian fa'il. Contohnya, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah memerintahkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maf'ul bih berada di antara fa'il dan fa'il, yaitu dengan berupa dhamir. Sa'alani ustadun. Ustad telah bertanya kepadaku. Jadi adalah Zulmir pada ni yaitu yak mutakalim sebagai maf'ul bih berada di antara fi'il dan fa'il. Kemudian yang keenam adalah maf'ul bih kemudian fi'il dan fa'il. Contohnya iyaka na'budu. Syairnya iyaka sebagai maf'ulun bih dikedepankan. Kemudian disusul fi'il dan fa'ilnya. Kemudian khubzan tu, Aku memakan roti. Syaitnya adalah khubzan maf'ul bi dikedepankan dari fi'il dan fa'ilnya. Demikian beberapa susunan yang padanya terdapat maf'ulun bi, bisa dikedepankan, bisa di tengah ataupun diakhirkan. Wallahu taala ala bisawab. Demikian yang bisa Anda sampaikan